Bagaimana hukum orang yang membaca Quran dengan tahsin dan tajwid yang belum benar dikarenakan ketidaktahuan? Subhanallah jemaah. Orang yang membaca Al-Quran ini ada dua. Kata Nabi Alaihissalam, al-mahir fil Quran al-Karim ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran Al-Karim Dia bersama para malaikat Allah Kedudukan Malaikat-malaikat Utusan-utusan Allah yang mulia Walladhi yatata'ta fi wa huwa alaih lahu Adapun orang yang membaca Al-Qur'an Karim dalam kondisi dia uh, berat membaca membaca namanya uh, za za zalikal la, la ada orang yang berat membaca Al-Qur'an Karim dia dapat dua pahala bayangkan dia berat tapi dia terus membaca dia dapat dua pahala adapun orang yang membaca dengan salah tanpa dia tahu Ya nggak ada masalah. Namun seorang muslim tadi akankah tetap seperti itu? Apa dia nggak ingin bacaannya lebih baik? Kadangkala dia baca guru les buat anaknya, ngajar matematika, dia bayar jutaan. Ketika guru ngaji, bayar berapa? Cukup Ustaz, 300 ribu Ustaz. Itu sudah banyak Ustaz. Ustaz itu nggak boleh lah banyak-banyak duit kata ada yang kalah seperti itu. Jadi kalau urusan agama diremehkan sama mereka. Padahal ini loh yang akan mengantarkan anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.